Maka di antara nasihat yang dinasihatkan kepada kita dari ustadz-ustadz kita di dalam majelis-majelis mereka seperti al ustadz Luqman Ba'abdu rahi ra, ra, Naam hafidahullah taala bahwasanya al-haq ini butuh orang-orang yang mau berjuang di dalamnya. Di samping kita menghadiri kajian-kajian yang ada, kita juga butuh menyebarkan kepada kaum muslimin. Kalau seandainya torikoh yang ada hanya seperti ini, Walaupun ini sudah merupakan kebaikan yang besar, kebaikan yang besar, tetapi apa? kurang manfaatnya untuk dinikmati manusia. Kita mengadakan kajian di sini yang datang juga ini lagi. Kita mengajakkan kajian di sana yang datang juga itu lagi. Kita mengajakkan mengadakan di situ yang datang juga kita lagi. Kapan untuk kaum muslimin? Ya, kapan mereka bisa tahu dakwah yang baik ini? Kapan mereka bisa mengenal sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wasalam? Ya. Terus bagaimana kondisi mereka jika kita tidak terjun dan mendawahi mereka? Mereka adalah mangsa-mangsa dai-dai batil. Ya, kaum sesat di dalam agama ini. Bagaimana kaum Syiah yang sekarang sudah mulai mulai gerilya? Ya, mereka menyebarkan buku-buku mereka. Bahkan di antara mereka diceritakan sampai te, apa rela mengorbankan hartanya untuk mencetak sekian ribu buku ya milik Syiah kemudian dibagikan gratis kepada kaum muslimin. Gratis. Padahal apa yang mereka perjuangkan itu kebatilan. Adapun kita yang sudah yakin dakwah eh, ahlu sunnah, Allah dakwah al-haq, apa yang sudah kita berbuat untuk dakwah ini? Apakah kita merasa cukup dengan hanya ngaji pulang, ngaji pulang, ngaji pulang? Sementara kita nggak ada upaya untuk dakwah kepada kaum muslimin, kepada tetangga kita, ya dengan majalah-majalah yang kita miliki daripada tumpuk-numpuk di dipet kita nggak kita baca sampaikan kepada mereka ya buletin-buletin yang tipis taruh di pertokoan taruh di warung-warung gratis ya barangkali dengan hanya sekedar membaca judul mereka tergerak hati mereka apakah itu Islam akhirnya tergerak untuk membaca ya ini diantara apa dakwah nyata KKN di samping kita terus teori, lah prakteknya kapan? Kalau kita di perkuliahan saja, kalau mau lulus harus KKN dulu. Ya, kita jangan hanya teori, kita juga apa? KKN. Kapan kita nyatanya kapan? Kerja nyata kita. Sementara ini yang kita tahu hanya teori, teori dakwah itu seperti ini teorinya, dakwah itu seperti itu teorinya, tetapi diri kita tidak pernah dan belum bergerak sejauh itu, walaupun sudah bergerak. Ya, kurang gesit dan kurang memiliki jiwa militansi yang tinggi karena memang belum kita terdidik dengan perkara-perkara ini. Berbeda dengan Rasul yang saat itu langsung terjun ke masyarakat. Ya, berdakwah dengan lisan, berdakwah dengan ya perbuatan-perbuatan beliau, mulai ke pasar-pasar, mencontohkan kaum muslimin dengan ya muamalah yang baik. Jangan sebaliknya. Justru kita yang merusak muamalah kaum muslimin, nggak amanah dengan orang awam dalam bermuamalah, berdusta dalam muamalah dengan manusia. Justru malah menjadi contoh-contoh kejelekan di tengah-tengah mereka. Jangan sampai yang seperti itu. Nah, itu di antara bentuk-bentuk dakwah. Ya, hadiahkan secara gratis buku-buku ya, kepada mereka awamul muslimin. Ya, buku-buku yang sifatnya ringkas, simpel, gampang dibaca, mudah, ringkas, pendek. Tidak perlu panjang lebar, nggak perlu penjelasan. Alhamdulillah, mungkin dengan sekedar membaca judul, judul, pada buletin atau pada makalah atau pada majalah, mereka bisa tergerak hatinya. Sehingga apa? Siap untuk menerima Islam dan hidayah yang mulia ini. Jangan terpaku terus. Nunggu yang lain kapan itu bergerak. Saya mau saya mau ngikut-ngikut sajalah. Ya, saya mau dukung dari belakang saja. Kalau nggak ada yang di depan, siapa yang di belakang? Ya, kalau nggak ada yang memulai, siapa yang memulai? Kita nunggu orang lain mulai. Dia juga nunggu kita kapan kita mulai. Akhirnya nggak bergerak-bergerak. Vakum dakwah ini. Sehingga tersampaikannya kepada kaum muslimin ini sangat terhambat. Terkhusus ya apa eh, terkhusus diantaranya apa kejelekan-kejelekan yang nah diopinikan oleh pemimpin-pemimpin mereka tentang seputar keberadaan ahlu sunnah yang mereka itu orang-orang yang sombong di masyarakatnya orang-orang yang angkuh di masyarakatnya orang-orang yang nggak mau ta'awun dengan masyarakatnya Jangan sampai ya masyarakat yang sudah mendengar dari pemimpin mereka itu mendapatkan contoh gratis dari kita saat terjun langsung di masyarakat kita. Nah, betul kan? Lihat tuh yang berjenggot, betul kan? Betul yang disampaikan Pak Kiai kan? Orangnya diem-diem kalau kerja bakti hilang. Nah, betul Kiai kita itu memang orang itu seperti itu yang berjenggot itu orang-orangnya. Nah, siapa yang kena semua? Padahal itu antum yang berbuat tetapi ternyata dakwah semuanya disikat habis. Wah, ternyata dakwah itu tuh kayak gitu orang-orangnya padahal cuma satu orang. Nah, malah kita nggak dakwah kepada mereka, justru malah kita yang menghalangi dakwah sampai kepada mereka. Nah, Taib. Jadi penghalang-penghalang dakwah itu juga sebenarnya banyak. Tidak hanya mereka para imam-imam kekufuran terkadang secara sadar kita sendiri orang-orang yang menghalangi dakwah ya tersampaikannya dakwah kepada manusia karena sebab apa akhlak-akhlak kita tingkah laku kita dan muamalah kita terhadap mereka ya dan biasanya yang seperti ini adalah orang-orang yang baru dan semangat karena pengen mengamalkan sunnah tetapi tidak di ya atas petunjuk yang benar. Maka berhati-hati. Kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita bukan hidup di lingkungan ma'ahid, ma'ahid, pondok-pondok, markes-markes. Ya. Tidak. Tetapi kita hidup di lingkungan di tengah-tengah masyarakat yang mereka akan menilai kita. Itu di antara nilai positif yang ada pada diri kita. Antum baru berpakaian seperti ini, walaupun antum jahil, antum itu jadi sorotan. Walaupun Anda tidak merasa dan Anda tidak uh, eh, apa pernah merasakan sorotan itu, setelah tidak langsung Anda akan dinilai tingkah lakunya. Anda akan diperhatikan gerak-geriknya. Sekali Anda baik akan membawa dakwah dan nama dakwah ini mulia. Sekali Anda jelek pun sebaliknya akan membawa dakwah ya dan yang lain menjadi naam nilai yang sangat negatif. Dan jangan sampai orang itu lari karena sebab diri kita. Dan hal ini pun dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muad, ya, seorang sahabat yang sangat mulia Muad ini, bukan sahabat-sahabat biasa, sahabat yang jalil, ya, adimul qadr, derajatnya sangat besar dan agung dalam Islam ini. Ketika suatu saat Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu salat, bersama kaum muslimin mayoritas banyak kaum muslimin ini ya fatala salatahu atau fatawala salatahu dipanjangkan salatnya dibaca surat al-baqarah dari A sampai Z dari juz, eh, dari alif lamim sampai selesai satu rakaat bagus apa tidak bagus salat panjang itu bagus apa tidak bagus salat panjang bagus sekali sangat bagus ya. Tetapi yang bagus ini suatu keadaan menjadi jelek kalau kita tidak bisa menempatkan. Jadi sesuatu yang bagus itu belum tentu bagus kalau kita tempatkan. Tidak sesuai dengan ya tempatnya. Masya Allah, antum bisa sholat dari Al-Baqarah dari Alif Lamim sampai selesai. Bagus sekali sholatnya. Khusyuk, panjang. ya. Tetapi, anda ini sholatnya dengan manusia. Di tengah-tengah mereka ada orang yang sakit. Di tengah-tengah mereka ada orang yang tua renta. Di tengah-tengah mereka ada yang baru belajar sholat. Di tengah-tengah mereka ada yang capek, ada yang ngantuk. Ya. Maka salah satu dari jamaahnya keluar. Dari sholatnya mu'ah. Ya. Kemudian menyelesaikan sholat sendiri di belakang soft, Pergi dia dari sholatnya mu'ad diputuskan dengan mu'ad dia sholat sendiri. Nah perbuatan laki-laki ini sampai kepada mu'ad. Ya, serta-merta mengatakan ini orang ini munafik. Ya, nggak mau sholat yang bagus ini orang ini. Maunya yang pendek-pendek saja, nggak seperti saya yang kuat, tegas, ya nggak lembek kayak dia. Ini orang ini lembek ini. Ya, akhirnya orang ini nggak terima. Mengadu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna mu'adan tawala ma'ana sholat, wa nahnu ashabun nawadih Ya Rasulullah Mu'ad ini enak saja mengatai saya orang munafik ya Rasulullah. Sementara Mu'ad ini ya, ba'dama sallama akum setelah dia pergi sholat bersama engkau wahai Rasulullah, dia balik ke kami dalam keadaan sudah malam. Jadi Mu'ad ini imam ketika sholat dia datang ke masjidnya Rasul. Ya. Nah, kaumnya ini nggak ngerjakan sholat sampai sholat Mu'ad ini sholat, apa datang. Jadi dia sholat isya bersama Rasul, dan setelah selesai, kemudian dia pulang ke masjid kaumnya baru menjadi imam siapa? Kaumnya tengah malam. Ya. Salatnya muat bersama kaumnya, sudah tengah malam dipanjangkan sama muat. Ya. Akhirnya kami ini adalah para petani wahai Rasulullah. Pagi hari kami harus kembali untuk e, menyirami kebun-kebun kami, untuk menyirami korma-korma kami. Nah kalau muat sholatnya dipanjangkan kayak, kayak, kayak gini, bagaimana dengan nasib kami? Maka saya pun berusaha untuk memutuskan sholat bersama dia, aku sholat sendirian di belakang. Nah, Mu'ad malah mengatakan saya ini munafik, saya nggak terima ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya, apakah membenarkan perbuatan Muat? Wah, Muat ini bagus, Muat ini orang yang kuat. Kamu ini yang jelek. Enggak. Langsung marah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Muat, ya. Khafif. Perpendek sholatmu. Inna fikum munafirin. Sesungguhnya ada di antara kalian, di tengah-tengah kalian, itu orang-orang yang memberkikan manusia dari dakwah yang mulia ini. Kalian, di tengah-tengah kalian itu ada manusia-manusia yang karena sebab dia, manusia itu akhirnya takut dengan dakwah. Ya. Takut dengan apa? Dakwah. Inna fikum munafirin. Sesungguhnya di tengah-tengah kalian itu ada seseorang yang dengan akibat sebab tingkah laku dia menghilangkan manusia dari kebaikan ini. Ya, maka Rasulullah mengatakan idza shalaitum lin idza shalaita li nafsik. Kalau engkau hendak salat sendiri, fatawil masya silakan sepanjang-panjangnya. 30 juz mau dibaca semalam silahkan. Wa idza shalaitum lin nas fal yukhaffif. Kalau engkau salat bersama manusia, carikan ayat-ayat yang ringkas-ringkas apa kata Rasul alasannya? Inna fihim dhaif. Di sana ada orang yang lemah wahai Mu'ad. Wa inna fihim ashabul hajah di, tengah-tengah yang saat itu ada orang-orang yang banyak kebutuhan. Ada ininya pegawai, ini pekerja, ya. Yang waktunya harus dibagi. Ya, jangan melihat diri kita. Ya. Misalkan apa pengen beribadah itu jangan lihat diri kita, lihat juga mereka. Di, di sana juga ada orang tua, Jangan sebaliknya, kalau sholat sendirian cukup anak sama kulhu, kalian jadi imam setengah juz. Ya, kalian jadi imam berapa? Setengah juz. Kalau sholat sendiri, anak sama kulhu. Al-kafirun sama ya, tabat misalkan. kalian sholat sama manusia malah dipanjang-panjangkan. Ini kan salah. Ya, ini salah. Yang betul kalau untuk sendiri silahkan cari yang terbaik, yang terbagus, ya, yang terafdal tapi kalau untuk manusia sesuaikan dengan kadar mereka masing-masing. Ya. Sesuaikan dengan kadar mereka masing-masing. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang tapi sedang-sedang saja. Just 30 ke bawah. Ya, cukup. Itu pun disesuaikan keadaannya. Kalau yang hadir ini kakek-kakek usia 50, 60, 70, 80, kita baru pulang dari pondok, waduh, ya cukuplah yang pendek-pendek tabat sama ida aja cukup. Kenapa orang-orang tua sekali berdiri aja ya ya tidak kuat lama-lama. Nah, ini kita lihat juga keadaan masing-masing. Jangan mentang-mentang baru keluar dari pondok ya hafalannya masih seger suruh jadi imam dibaca di sana ya setengah jus. Besok lagi mereka nggak sholat di masjid. Cari masjid yang lain yang lebih pendek. Siapa yang salah? Ya, dia tidak mau sholat jam. Mending kalau dia cari masjid lain yang pendek ya. Dia nggak mau sholat lagi di masjid. Panjang sekali saya nggak kuat. Siapa yang berdosa ini ketika dia tidak mau ke masjid gara-gara kita bacaan dipanjangkan? Inna fikum munafirin sungguh tengah-tengah itu ada orang yang me, ya, memergikan seseorang dari ibadah karena sebab tasarruf kita yang kurang bagus. Menghalangi manusia dari kebenaran. Tegas pada tempatnya bagus. Ya, lemah lembut pada tempatnya bagus. Jangan pada tempatnya tegas kita lemah lembut, jangan pada tempatnya lemah lembut kita tegas. Nah,